السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حضرة المحترمين para kiai, para masai, para alim, para sepuh bini sepuh yang estu kaulo takdiri, para pejabat dengan sampun kersorawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah pengawasan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 dan Hut Karang Taruna Fajar Lestari Besari yang bertempat di Dasi Kebon Sari. apa? Colo maju. Colo maju. Colo maju. Tolong gua temen colo. Alhamdulillah yang menangani Kulau itu jadi kesel banget Udah amplop matamu dulu. Sama mama udah amplop saya ini saya ini ini Lan kula boleh amplop boten mriki, Pak. Kula niku ditawanan gaji kula 100 juta sebulan. Kula ngantor ke Jakarta. lah kula niat golek duit kula mesti. lah kula niat golek duit Kulon itu kali Mas Deddy Korbusan ditawari kontrak 2 tahun di televisi. Setiap hari saya syuting di Jakarta. Aku cetol di video tapi kulon tolak. Selama 2 tahun kulon namun di Jakarta, setiap hari saya syuting itu pasti jadi uang, tapi saya tolak. Lah kulon ini akhirnya bilang duit kulon jadi Kulon itu nawau dalu jam 20 dua atau jam sepuluh malam baru landing dari Aljazair. Aljazair itu di di Afrika. Negara juara Piala Afrika. Apa? Hmm? Aljazair itu di benua Afrika. Dia kemarin menjadi juara Piala Afrika. Ono bintang bulannya namanya Saidi. Boten Riyad Mahrez Riyad Mahrez Penerbangan 18 jam tambah transit 4 jam. Berarti sekitar 21 sampai 22 jam perjalanan. 6 dugi wonten Isu mau menanam acara ngatus dalu ini sesuk pulau mulai ke Yogyo, begini mulai Maju Madiun Sragen, Di satu pulau mangkat ke Taiwan. Penerbangan 7 jam lagi dari jam Nyuwun lak kula niat golek duit kula ngendi. Tapi lak niat kula ibadah nek kula jenengan ini insyaallah jadi berkah. Amin. Lah jenengan iki kandha kula golek duit wong kebon sari iki ngaplopi ya, aku piro to malah-malah. Iki apa betul? Paling mau pitung setengah M, pitulungan setengah maksa. Kudune kiai teko kopine wis online. kula insyaallah dengan gol nyangka kula iku ngaji jadwal wali kata mergo golek sangu wallah jenengan keliru kula niku teng rong taun teng mriki niku kali Masjid Corbuzier ditawari kontrak Anda minta berapa saat tulis tulis kula pasti diiyakan tapi kula tolak karena tujuan ngaji itu nyuwun saya kalimat kalimatillah untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Lalu orang bilang sosial di Jakarta ketemu nemu kayu-kayu artis-artis. Apa betul yang diri saya ini? Belum menegas itu bilang ini. Kalau masih muncul sih. Jadi kalau ini korban itu kalau ini orang ini. Belum kasih dari orang jadi kalau kamu diri, kamu diri. Kamu ini kejentara apa? Oh, kalau dia lagi oke, Kau sah. Sesuai janji saya tadi jam pertama pengajian wanita dagangan itu niku banyak mendapat pertanyaan bahkan ada kritikan. Apakah sakit yang sering dikumandangkan oleh Gus Miftah malam Jumat ahli kubur mulai rumah. niku enten dasarnya. Ada orang yang mengatakan niku ngarang, tidak ada dasarnya. Dan itu juga saya ditujukan kepada saya kenapa? Karena yang mempopulerkan saya menikah itu bukan buatan saya, tetapi yang mempopulerkan sholawat menika kula. Karena banyak yang bertanya dan mengatakan itu hanya ngaran, bila jalur menikah untuk memulai pengajian kebangsaan kita malam hari ini akan saya bacakan dasar apa yang menjadi dasar bahwa ahli kubur itu pulang ke rumah setiap malam Jumat akan saya bacakan ini pas malam Jumat ini. Ya. Untuk ini pas malam Jumat akan saya bacakan dasar pun yang saya ambil saya kutip dari kitab Dalilul Akbar. Walaupun saya memahami banyak ulama-ulama yang tidak setuju dengan kitab ini. Wong NU rata-rata maca kitab ini. Kurang kiri belajar kitab ini pas pas salah perlu Dan Dalilul Akbar dengan nyuwun saya pilih di pelajaran Akbar mawon kemot-kemot suatu lah merokok. Ini banyak orang yang mengatakan katanya sihir menika marang-marang. Dalam yang Akbar ini nyuwun sewu, sing nulis sinten Imam Abdurrahim bin Ahmad al qadhi Jadi Pulau kula wasaken, Pulau kula ajeng dari Pulau kula yang nulis, jadi di Pulau waca. Saya kira Mas Aki, Bisa lagi. Kamu perlu dulu. Allah langsung belum biasa mata duitan Kemocon orang gelem bakal bagi loro di jalur Modus ini Terus bungus tipis Kalau wajah ini Jadi ini kalau sini-sini kalau wajah ini Saben malam Jumat Jadi jadi ini marah jadi ini ngarang Kalau-kalau betul aja mutus Yang ada ini kalau ngarang cerita Juga juga temen Youtube Jadi kakak komentar-komentar yang mengatakan katanya tidak ada dasarnya. Bila ini kalau saya wa kitab dawaiul akbar bismillahirrahmanirrahim kama qala kaya dene wis ngendika sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma iki mangkane eh iki bahasane sing ngene iki ora mikir bahwa dhewe iki kiai kok gawe amalian gawe silang tanpa dasar itu boten mikir itu seniarani rambut dasar itu kan biasanya orang tahu ngaji biasanya. Kayak saya ini. Umpama ana wong jeneng mengakui kitab dalil Quran dalil ya lumrah karena banyak oh, oh, oh, ulama-ulama yang tidak mengakui kitab dalil Quran dalil. Tak kula termasuk mengakui. Soalnya kula mau Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana tatkala ono Yaumul Id utawi utawa dina riyaya. Wa yaumul Asyura lan dina Asyura. Wa yaumul Jumat lan dina Jumat. Al-ula kang awal min Rajabin saking sasi Rajab. Wa lailatul nisfi lan lailah wengi nisfu min Saban saking wulan Saban. Wa lailatul qadri lan lailatul qadar. Wa lailatul Jumat lan lailatul Jumat tegese malam Jumat. Iku tak metu sapa arwahul arwah adalah wong-wong mati. di, saking pundi min kuburi saking kubure kuat. Wayang ibu lan ngaten lan padha ngaten lan abwali ing atase lawang buyuti omahe awal. Dadi bali ini. iki. Metu saka kubure bali omahe piyambak piyambak. Kemudian apa? ibu nalar padha ngucap. Sopo sing ucap, ahli kubur? kamu. Pada masalahake sira kabeh. Lalai-lalai ing kita fi hadhil lailah ing dalem iki wengi al mubarakah kang berkahi. Bisa dakoten kelawan sedekah. Dari ahli kubur itu mulai dengan dosa sisi jalur sedekah. Mila terus ane sini kita ngomong, Tembaco temonan gen anak turunku kowe orang wirang Koyol mana tinggal lalu. Dari jauh mereka yang minta di sodakoh. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh seseorang Ja'arun Julun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada Muhammad kepada Nabi Muhammad seorang laki-laki. Fakor kemudian laki-laki ini berkata, Ya Rasulullah ya Nabi, Inna umi kot matan sesungguhnya ibuku telah meninggal apa yang faulah kita sedang ada apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya kalau beliau menjawab naam oh oh ono manfaatnya minumlah jenengan malam jumat sodakoh atas nama almarhum di kono dasarnya Mila dalam menikah dengan pengajian kami sodakoh di atas nama kan almarhum di kalau almarhum lo sing kono ndongake wong mati iku ana dasare Soal soale dolane kurang kadok turune kurang bengi kancane kurang akeh kopine kurang kental Dia ini mau sodaka Ini sodaka itu dikelaman sodaka Aum lumayan utawa sahantoan jadi minimal jadi apa pagi akhir jadi pas mayan tahun baru celokku jadi cangkemmu nggak mau tak bilang nyok sakloan ini untuk saudara atas nama almarhum itu diharap harap terutama di malam Jumat di malam Jumat kemudian ditulisnya Faina karena setuhune kita iku muhtajuna butuh ilaiha marang sodako dan memang Nawawi butuh sodako dulu belum sana bapak pun orang Purwono itu sedekah. Belum mamane di rambutan. Jiko sodako atas nama buahmu sing mati oleh. Kalau penjenengan pengajian yang dari kiai pas saya di dole keluar kamu. Lalu mau ini kiai sing muka. Atas nama untuk buahmu sing mati. Di Ditopo. Buahmu sing kiai tulis. Fali bagitum dikilir. Apa kata ahli kubur? Fa'in bagitum lamun medhi sira biha lawan sedekah. Umpama awakmu kira gelem sedekah mergo pelit, ora gelem dulang tau boten mergo ora apa-apa umpamane. Walan tutu halan ora menehi sedekah. Apa kata ahli kubur? fakuluna mongko ilino sira ing kita bi fatihatil kelawan fatihah Sapa sing kandha ora dasare? Ana urip. Wis saiki ana. Ora maca lae sapa? Ora salah men ora gelem. Fakuruna mengkori nyosyore kitab Bimani hadil kitab kelawan fatihah Bihari lelaki dalam ini Al-Mubarakah den berkahi. Jadi malam Jumat itu sehingga Arab-Arab kaya ahli kubur itu memloro siji sedekah loro donga Nggih iya, mboten Malam Jumat ahli kubur buka lawan jaluk Brebes Brebes Minyak Allahumma kedua saya ibu itu akhirnya salah loh lain kali sini nama di sini nama moga-moga awalnya Indonesia umpama tribun dari bisa lah muka-muka koyong bang menemuan super kabe meninggal di tempat yang baik di waktu yang baik di hari yang baik amin ya Allahumma amin jadi malam Jumat dua amin Monggo sering mati ora apa itu. <laughs> Kula soan kula sowan Say σκυρο dengan larangan membesarkan haji itu dan perumahan di kawasan Sleman Yogyakarta. Begitu surat keluar dari Pak Pos, Pak Pos, tolong suratnya diantar ke saya itu. Dan mana itu saya jomblo? Kamu jomblo ini? Saya. Kalau kamu katakan sama siapapun, saya jomblo bukan karena saya yang laku, tetapi karena saya mampu menjaga sahabatku. gede bang saya pasti jawab soal mas kita temenan saja iya yeah. Oh, saya ini masih jawab. Oh, saya juga apa lagi? Iya. Kalau sama pacaran di kalau kalau bahkan katakan sama saya ini saya ini. katakan sama saya ini. Kalau kamu menceritakan jangan sebut namaku di mulutmu, tapi tuliskan namaku di di buku nikahku. Loli. Iya. Oh, kamu sama lain. Kalau kamu lagi dia sudah jodoh, saya pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanita. Olha só. kebun sari Maka kemungkinan ini terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima oleh saya ini, surat saya tidak balik. Kalau surat saya balik, berarti surat saya tidak diterima oleh saya ini. Kalau tak akan Jadi dengan dia surat pakai yang bisa mati, itu balik atau belum? Yang betul balik berarti ditompok. Orang percaya saya ini mau còn con còn năm thì tí tôm con trồn đồ phải đi phải đi các bạn phải không trồn đồ trong tay đấy ô là xây làm bằng tiền Baper itu bukan kamu menangis karena mengingat wanitamu, tapi baper itu ketika kamu bersorak meneteskan dari matamu. Lalu baper, penyanyi nabi yang nangis, penyanyi bawa abang nangis. Cie. Cynthia, iya, iya, saya yang Cynthia. milik aku. Iya. Yeah. Masuk Contoh. Amal yang lain milik kamu. Yang tidak ada dasarnya, semuanya ada dasarnya. Saya bisa pastikan. Kalau dulu aku yono, saya jalan kubur, baru jalan kubur ada yang zaman Al-Fatihah aduh tengok mau pekok tuh kacau mau mati di parani gak bakal mau mati di dungan kira bakal kosong, belum gak ada cakepnya pas pun Kalau juga mau pakai Guys, mas ketemuan di urusan yang laku Oke, ada itu belum mau belum mau mau wong mati parani orang ngerti di kira orang kosong, ayo kita kowe duwe wong dulur sing lagi ngene. Kowe sapa bapak kulo. Anane iki niku. Akhire wong jare. Wong jare iki kulo tak nyuyuk dari bapak iki. Apa jawabannya? Lalu dia ngomongin boleh bapak kulo boleh sini bapak kulo. Terus dia ada sapa? Jadi dimakani orang tapi didongake orang kroso. Berarti kuburan bapakku tak nyuyuk orang Kosong. đi tài lý nó có đi tài chú đi sẽ là người mà họ như thế nếu mà giờ là cái người người già người lại thì cũng bên đây họ đang như thế là đi đây một cái ai vậy sau đó ông phải đi nó còn nó còn một chủ nhà của anh ta omong-omong kudu mlebu akal tanpa akal cilik kaya akal udan jadi saya ini mau ya apa Mula kata-kata di situ terlalu Mula-mula di sini itu terlalu Mula-mula Terlalu itu ikut dunia manusia yang mengisor Ini malah yang kedua Kenapa itu sama saya Mula-mula terus terlalu Soalnya yang pakai kebar Terlalu Apa ngomong lu? Mengenake. Contoh. Contoh. Ojo nyebut kalau malam lagi dengan jadi Kalau itu ngerti Mau untuk mengajar pertama Kalau Kula niku sakniki kaya wong tompo. Mbah pun ngaku ndul kuwi kula niku. Kudune kula seneng. Wong mbah pun niku diri balik Gusti Allah. Mesti surga kok nek perkara ngapik, dinane ngapik, tempatnya ngapik, acarane ngapik. Tapi kaya kuwi jeneng. Aku kula niku iso. Dan itu bayangkan alangkah indahnya kalau saya bisa meninggal seperti bangun, Masya Allah. Allah akan ini meninggal di tempat terbaik Mekah dikuburkan di pemakaman terbaik Mahlah hari yang beliau harapkan bersanding dengan beliau idolakan siapa? Siti Khadijah beliau berkata pada ini satu nasi dunia bahagia di dunia Tahu sudah berakhir, bejo bil akhirat. Bil wajib kubro, wajib yang kemampuan di mata, jatuh meninggal dan minta dimakamkan di samping idolanya. Orang senang beliau. Belum belum habis sekolahnya. Oh. Wow, aku tak terlihat. Dan pulang kembali alam kehidupan ketika meninggal dalam keadaan terbaik. Oh, menilai dalam keadaan terbaik. Bila kita tidak ngomong kesalahan yang ngomong ngaji kurang kira perlu saat itu jadi ngantuk. Jadi kalian sekitar merupakan kebaikan delapan belajar. Kita pulang makan ngaji. Soalnya ini Pas belum mati untuk kunjung pas belum ngaji untuk malaikat kita kok. Israel kok. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah menilai dengan saudara salib. <laughs> langsung sendirian nangis. Tadi kan masih nangis. Orang balik ngompong, mau jalan kan jadi dia gusti. Berapa kali mendatangi kita dalam sehari? kau puluh kaki, Malaikat di sore, apa ibu, 40 jam, pengen hitung kecil dia yakin pacaran baru mau sebelas saya nonton jadi biasanya wong larpan itu kan rosok ngelosi karo sabun iki. Sabun, sabun. Bila mungkin mereka Israel mereka wow. Tapi Yusuf begitu malaikat Israel teko jenengan nang ngone-ngone ke bujune. Mana mana malaikat itu no weh. Weh. Bila si eres un campeón o no. Hoy yo sigo ini itu seakan dulu Mira suka suka itu lebih tua daripada awakmu Awakmu memang daripada aku Bisa sehat di ini bisa Orang lain Ya kamu yang mana Aku juga sakit Kue siapa saya tempat Ini ngomong Mira हम लोग आपको बताने बात itu adalah malam pengantin ketika berjumpa dengan kasih. Menolong-nolong iman itu lagi. dimana mati. antun waktu yang musibatu. Sebelum ngomong kebangsaan, ngomong kaitan dari hadis. Ini mau kalian dari dapat ulang balik mau kalau kalian Lalu orang di rumah kalian lagi mandi. Mereka saling Mereka saling melokai. Nolong mari mereka lagi beli satu. Mereka dikatakan akhirnya dunia itu mereka baik siapa baik orang-orang baik beriman begitu dia oleh teman pengenangannya aku mati oke apa ngomong istilahnya kamu cerita tadi eh kayaknya seorang mun mati nah coba kamu ini wong mati aku nanya jadi kan itu seorang lumpah kotor Gomo neyi Gomo na China Gomo State Presiden Pak Penjara rumah makan air mau betul tenang Wong jadi sekater di di di di di di di wong motor rekitan Orang itu dilarang santai Orang yang polisi, polisi, orang mau boleh sedang bersih. Bahkan itu dari orang kesehatan kami boleh kesehatan. polisi kita ini. polisi berolahraga di lantai, Pak, sebenarnya kita kalah dengan aku, Pak. polisi waktu macam-macam, bulat ini. Banyak orang tutup pendek, maling. Apa hubungannya kalau tutup pendek? Genting, tutup pendek. Boyo, saya jelas-jelas wae. Aku kalau aku pasal loro ya. Melanggar gak pakai tutup pendek ini bapaknya dengan boten, boten nilai, selama itu limas, uh, masyarakat, kelas lima boten lima. Kurang sudah ngomong boleh matamu, tapi polisi Tapi itu polisi santri kaget Sini paling ngapi, oh paling polisi kalau polisi tidur. Sing kebali wong siji, polisi siji lubang. Lampu merah ngeng, Iya Mancur Maklum Om boleh-boleh Lagi ini mencuri ya Kau boleh tenang itu Tanya awakmu Wong gak ibu paling lugu udah tak yang mulai bapak kan, padahal kan bahaya yang itu mulai bingung itu kan yang dikuasa sekarang gue gue salah ini menunjukkan bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki bagaimana perempuan tidak kuat pabrik susu dibawa ke Kawanan di rumah. Ngundung Saya rumah. Mulai mas bener wong lanang. Nek Mumpung aku tidak Kok isu? Kau ini hilang. Pergi mama itu tuan rumah. Gua mau anak sini orang SD mulai gua Mesti nanti pergi ke kamar itu. Waktu itu orang sekarang kok polisi Belum polisi itu. Lalu pertanyaan yang lain ini misalnya apa dulu? Satu apa? Coba kamu dari lagi <laughs> ini. apa? tarik ini dari kolom perut untuk tarik kantor Iya benar kali ini kalau tarik trik gitu lah Beliau semangat ngomong soalnya saya tidak pernah tahu dari setiap majelis yang saya datangi mana yang diterima oleh Allah Allah pulang kerja di tenaga saya mesti Allah kalau bisa Allah belum mesti kalau sesuatu maka tentang apakah yang diterima di sana belum tentu tapi tidak ada yang kulo emas tekan sopo nanti mari Allah kalau pengelan amin Ini pulau saya goblok. Padahal tidak ambil ini. Ya. Sini, oh salah. Saya ditanya, Gus bolehkah saya menikah dengan anak sekolah? Anak yang baru sekolah. Saya tidak boleh. Kenapa Gus? Perintah ini boleh. <laughs> takjil kosong kangkul. Belum rusak. Orang yang lucu mulai dari pondok, terus mulai dari kaki Kalau pondok mahasiswi, kalau salah benek. Terus di pondok jangan, kamu lebih kerasa mahasiswi. Rujuk mau kuliah benek. Dan dia ngerti sekolah yang aku, waktu sekolah yang sakit. Terus mari guru berita Kira munggo-munggo dari munggo-munggo panjenengan saking munggo mriki iso dari sangu dadi dalan padang marasuan dumateng ngarsane Allah semua wa Amin Allahumma amin. Jadi salah satu sakit nanti tidak mau dia bertanya. Ayo coba. Iki lagi jeneng paling bagian ini ini di belakang. Bukan untuk sekolah itu. Benar sekali. Terima kasih. ngomong ini. Dokter Bisa Itu 看你们那个手手。Goblok goblok katanya lagi. Punya pesan belum kontak kontak goblok. Sini ya kamu sakit apa gitu. Sini on perawat, Saya ini dokter sini perawat. Kenapa sini yang saya perawat ini? தைரியமா வழி முஸ்லீம வயலை உட்காந்து உரைச்சா கட்டுறோம் ஒன்றும் சரி ஒன்றும் போய் வரணும் எதுவும் வந்து மனைவி அது வந்து kula ditandai awas lagi sirik kula boleh mikir jadi masalah sirik kok ternyata setelah keluar dari Islam ini coba anak-anak menjual kresos. yang waktu di Instagram juga Facebook saat ini lebih tolong dimaksimalkan kalau sesuatu tanggal 20 pulang dari pulang dari Taiwan langsung ke Bali pertemuan ulama Nusantara di Hotel Lesti satu bawah Kalau yang yang bicara dengan saya dari Nanti Nusa di Eko Australia membahas kelompok ahli sunnah wal jamaah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia termasuk merumuskan soal-soal kebangsaan saat ini gua aneh jadi kan apa kalau lagu pada minggu jadi ngomong gue ngomong Baik. lain memiliki jadi dianggap sirik. Mulai dengan pelajaran. Pada Pagi melati Israel itu waktu itu diantara Israel ke polisi. Lagi mas. Mereka ini lagu menunjukkan kepada seorang Israel kepada tanah air kulono. Padahal sebetulnya bermakna ini masalahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. mau jalan diri dan Dan nopo wa aja di Dan ini wong Bila jadi tahu masalah Quran di sini bawa lain. siapa menafsirkan ayat Al-Quran dengan kemampuan harganya sendiri mereka siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Satu hari aneh Kau itu ini mungkin tanya orang itu dulu mungkin ada sepuluh ditutup dengan surat Anisa. Api itu cepat. Akhirnya kok diperkosa. Kau jangan sudah polisi bukan karena takut dari saya, tapi karena bisa berhenti dari sini dia. Subhanallah, subhanallah. Si dalang sering iya. Udah tahun berapa? Dari Ini pemahaman yang salah. Lain او ان نتكلم اللهم حبب الينا المكه والمدينه اللهم حبب الينا المدينه فحبي الى مكه او اشد orang yang mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah bahkan lebih dahsyat daripada itu dan itu mencintai karena itu biasanya kamu bisa mencintai bapakku aku tak ngerti sama kamu Ha ha ha. jadi itu gimana mungkin bisa dong Kalau kalau gitu, mình đừng có lại chứ mình nồi nè đấy quý bây giờ mù cô đó cô đó cô đi để đi sang này sang này để xem cái này còn đâu rồi Ủa xin lỗi có tập thể tidak dinamakan. Bagaimana Rasulullah itu pengen mencintai kota Madinah sebagaimana mencintai kota Makkah. Saya buktikan betapa nasional kita kajian. Bu, bu, pulang takut. Jubah itu pakaian Islam atau pakaian Arab? juga menggunakan jubah satu. Orang-orang kafir Quraisy yang belum kaji lagi semua yang sudah menggunakan jubah. Begitu Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, umpama kaji Nabi orang cinta kamu pekat, orang cinta kamu tanah Arab. Seharusnya kaji Nabi kan membuat pakaian baru model Islam, tapi ternyata belum terima. Kaji Nabi tetap menggunakan pakaian jubah ala orang Arab walaupun pakaian tersebut juga digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bila kula ngaku, apa lu mangkon nganggo jubah iki mesti orang Islam. orang orang kafir Quraisy itu yo nganggo jubah. Kenapa Rasulullah menggunakan jubahnya walaupun dipakai oleh orang kafir? Karena itu cuma saya budaya orang Arab. Tapi budaya belum ceritain budayanya. Maka tidak merubah pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Beliau tetap menggunakannya walaupun itu tidak dengan orang-orang kafir Quraisy seperti eh, itu. Terkirimlah untuk Indonesia. Indonesia yang dari budaya. Awalnya dia yang punya cinta kalau terbatasnya sebagaimana kajian lagi cinta dengan Arabnya. Kita cinta dengan Indonesia maka kemudian dalam abdul ulama muncullah satu istilah namanya apa? Islam Nusantara. Kalau yang itu, jadi apa? Jadi mana ngomong bulan bahasa hari. Pulau ini kan mesin, itu yang kerajaan, takon kalau nggak kerajaan. Tunjung dong ini itu apa tidak Di jadi itu bahasanya cuma dua. Kalau nggak Arab, Prancis. Soalnya mereka jajahan Prancis dan Spanyol. Maka kalau saya ngomongnya bahasa Arab aslinya Aljazair. Lalu saya tanya, aku takon Islam Aljazair. Kamu sebagai orang Islam di Aljazair, punya nggak kamu kebudayaan kebudayaan yang ada di sini ada ya? Nomor orang Arab Indonesia, orang Islam di Aljazair, ini pula kayak burkok, burkok itu cacat. Ini sering tak mantannya mesti dikok. Jadi itu Jadi makannya itu cuma kelihatan satu tok. mata, masa mau makannya? Menarik negara, Bunko itu menampakkan kedua matanya. Tadi. Mulai dari manusia Bertingkal mata satu Apakah kemudian mereka tidak boleh mempunyai budaya seperti itu? Itulah yang namanya Islam Aljazair. Dua. Orang Arab kurba itu biasanya matanya apa? Iran. Di Aljazair benar Iran, tapi nopo putih terutama mereka penganut aliran Ibadi. Ibadi itu mereka yang kemarin tulis rupa ini putih, dan panjang sampai bawah. Itu adalah Islam dengan karakteristik ajar jadi Begitu masalah Indonesia, orang Islam Indonesia sudah punya budaya. Milo awalnya dulu lagi itu ajar jadi kita yang bersari, yang berbuntung matanya tetap sedikit. Matahari mengkulap hitam Melekat-lekat sambil kecil Apakah kita harus sama dengan Jazair? Enggak Apakah harus sama dengan orang Arab? Enggak kue yang dicabar karepmu orang yang karepmu lain lainmu Saat ini lagi Zaman Muhammad bin Salman mulai mana Giri Salman ini putranya Sultan anaknya Raja Salman besok kalau Raja Salman ini meninggal yang menjadi raja itu Muhammad bin Salman saat ini posisi sebagai putra Sultan dan perdana menteri di zaman saat ini kemudian peraturan di Arab Saudi ini semakin kalau dulu boleh pakai burka sekarang orang Arab Saudi Cara fikih awal memilih lima seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak berarti lain itu aurat apa bener? Umum itu belum satu. Pulau ngomong itu pulau, kita bercanda. Bukan lah, bener. Ya? Bukan kali bercanda, aku besok bilang sini kalau Fatimah. orang diceritakannya jadi kadang-kadang wong lho dicatat itu masa paling aku iki wis ketemu dicatat boten Kowe yang dicatat yo arep tapi wong seneng saya itu budaya Arab apa bunga itu budaya apa dia bukan saya mau berdicatat gitu tapi itu budaya Arab ini bukan Allah Secondo il del giorno non è la stima ma è la quantità. Ono sepuluh mungkin sama kuis nah yang cakap tapi dengan dengan tulisan tangan kita saya ini kan belum ada di foto ini. Ini foto Ini budaya itu. Ayo. umum wong wonten ing dosa dhewe terang ngomong ngono iki. Pak saya ngomong. Kula iki tengah jasa itu berapa berapa suhu? 45 derajat. kosong tentu kon poso. Jam setengah papat bisa. Oh, bener lah musim panas. Un se paga un zero, tanto trabalhador me soube o esquivar. Pois subo, mas ele já estava comigo. Daí por volta, ela não saiu. Tapi lain sendiri, pengen belajar. Pas Tuhan belajar. Pas sendiri, sumber tengah itu, mari kita senangi maksudnya. Orang murah saling belanja Betul. Ini sudah budaya sepertinya itulah akhirnya sampai 15 derajat bahkan 10 derajat akhirnya roboh maka mereka menutupi wajahnya dari panas dan bumi dan ini pergi sejumlah ngomongin Pong pengajar sendiri masalah sudah surga Putri sendiri kalau nyari lagi di rumah jangan sini terseri lah, ya penceri itu sampai jauh main tanggapannya pinter saya menang atau Dilaras sing tunggu yo kang cadar. Arep mangan sambil di diplah boy, ya ora iso. Itu makane. Kalau pendidikan Mayonnaise utuh, kok seperti mereka Islam ini tidak simpel langsung udah ini yang selang itu. MSC merongos tajam. Aku bayar kamu untuk kawat gigi kamu. aku bayangin yang dulu lagi kamar saya ini nyimok aku mentek pasti mentek menolak tidak kembali saya lalu tangan lu itu ngisi ngisi pada itu mau ngeri pakai ini mau Saya sama dari merongos itu ada yang beri terjadi tertunda Allah berdoa jadi kami lain. Tidak ada sisi lain dari otak kanan lalu besi. Orang yang sekarang di kiri kanan untuk saya di Akhirnya apa? Awan jadi budaya cewek, budaya ngomong, ujungnya jadi bapak. Wes, jadi mau lagi di papan, jadi di papan, langsung berkomunitas. Semua yang lain kalau pakai tanda itu dua itu dipenutup jenenge hijab. Lalu ini menjebakkan kok kan kok makan hijab itu masih dari opo. Jadi ini aja. Mulai lagi hijab ku ya apa, tudung ku ya apa, jilbab ku ya apa, ku ya apa, kaki-kaki, ku betul. Kembali aneh. Dicatat community. Ini orang yang lulus di bawah ini, saya orang cili bos. Cili bos, Gua mau, dungul, dung, isawaro. Jadi ini untuk Allah itu seluruh seluruhnya juga kaulah itu tertutup, tapi tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi di belakang, tapi menutup. Ini Cirebon. Wirinya orang jilbaban. Jilbaban kok SD SD semua semua belakang. Jilbaban kok kena kecat. Ini jenis susu panter, ini susu panter yang beri Wih ini semrawang kaine banjir. Bulan kulit semrawang ini banjir. Eh, oh sekali. Iya, iya. Coba dia kan itu lama orang ya. Kok orang mau nganggu baju seksi, utawa jilbaban lagi seksi. Kok diperkosa orang di jalan. Itu jadi ulama Australia. Jadi ulama boleh diperkosa. Tapi itu diperkosa. Soalnya kan, kan ada yang seiman ini kotor-kotor. Niku mau loro ana daging gila jumbar di dalam kok dipangan asu. Ini sing disalah orang asu tetapi ini niku sing niku pakaian saya sendiri pasti oleh daging sing mergo sakora sing koyo asu. Asu iki sing mah. Contoh esai. Pastilah Cynthia. Anda Cynthia, kamu usah mikir lagi. Kamu harus yakin akan datang satu saat. Kamu akan mendapatkan seseorang yang tepat. Yang kedatangannya pun untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ingat iya, iya. ini Cantrika wajahmu hanya akan membuat laki-laki itu menarik, Tetapi cantrika akhlakmu akan membuat saya menarik Oh, orang lain mengikuti Mengakui nyanyi yang mencari diri cinta tak terpisahkan Sehingga, aku mas Tekui dia cerita lain Mereka Itulah yang disebut dengan Islam Nusantara. Oh, pakaian orang Arab itu mesti yang jubah. Pakaian Indonesia itu mesti yang nganggo Milo kopiah itu dipun masakake songkok nasional, bukan songkok Islam. Di, di songkok Bahkan orang yang diri wong liya itu betul juga bisa mila orang ngomong ala kamu. di dibini Mas Dewi, jadi pertama kali sing ngomong wong liya merah putih. Jadi lagi. Pertama kali sing ngomong wong liya kamu. Ono meneh kongkan orang kamu. Koyo menara iki. Oh. người khác cho nó về cho nó về cho nó về bằng lý gì cho nó cái gì ngon không wow. ai đó mình bản thân con đứa con tôi không nghe được số con chủ nó sẽ hay không chúng ta có bộ ổn đại đại thế balik lakon jendole ning ndi? Tiang itu sendiri gendol itu dari bumi. Pada itu pasti dibuka karena kalau di depan namanya pendapatan. Kenapa orang mau belakang ke tiga kali? Oh, oke, mau Aku mau belakang Loro iki tak kon loro nganggo. Polo iki agak kok. Kan dulu Chris, Chris yang dulu itu kenapa ketemu? malah tonggo paling asu ini dilakukan perlu didiskusikan lagi kurang diberikan kita kita langsung ngomong bahwa Pak Polisi bilang ini tanya akan lawan lagi kalau Pancasila berarti ini dia itu sehingga ngomong oh, dia itu jadi kita mau bahas sekali kalau waktu kalau dengan Pancasila berarti ini bahas eh. Oh, iya. eh, bahasa Tuhan, eh. Mulai dari saya kira masalah ada itu. Saya ini Oh, mana nasionalisme menawa ketemu diriku diri aja tentang tentang Hongkong ke Korea Selatan Blankon tetap pulangku. maka konsep yang kita adalah membudayakan agama bukan mengagamakan budaya mereka bangsa mencintai bangsanya, orang Islam yang mempunyai rasa nasionalisme. untuk Umulai 100 tahun 45, itulah hari